Perkara yang wajib diperjuangkan. Harus ada pada masing-masing kita. Sebab dengan keistiqomahan seorang hamba dipastikan di atas bimbingan yang benar dengan keistiqomahan seorang hamba dipastikan selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Dengan keistiqomahan seorang hamba dipastikan akan mendapatkan husnul khatimah di akhir hayatnya dengan keistikomahan seorang hamba dipastikan meraih al-jannah dan itu merupakan dambaan masing-masing kita dambaan masing-masing muslim Apalagi seorang muslim yang punya komitmen berislam dengan, dengan bimbingan sunnah. Berislam dengan manhaj salaf. Di dunia terbimbing selalu dengan bimbingan-bimbingan nabawi, bimbingan sunnah. Di dunia selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah dan penyimpangan-penyimpangan di akhir hayat mendapatkan husnul khatimah di yaumul qiyamah merayal jannah itu dambaan setiap orang dan kuncinya adalah al-istiqamah disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya oleh salah salah salah sahabatnya. Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sampaikan kepada aku, jelaskan kepada aku tentang Islam ini. Dengan satu ucapan. Aku tidak akan bertanya kepada seseorang pun selain engkau ya Rasulullah. Islam disimpulkan dengan satu kalimat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah." Ucapkanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah. Itulah Islam. Islam dengan bimbingan yang begitu luas, begitu lengkap, meliputi semua sistem aspek muaranya hanya iman kepada Allah. Muaranya itu iman kepada Allah. Penjabaran aplikasi penerapan dari iman kepada Allah. Tauhidullah la ilaha illallah. Itulah Islam. Kemudian kita Muhammad SAW menambahkan satu perintah dan itulah inti yang paling penting dari sebuah keimanan. Beliau mengatakan sumastakim. Kemudian istakim istiqomahlah kamu di atas iman kamu. Sumastakim. Maka ikhwan fillah azakumullah yang dituntut dari kita bukan hanya semata-mata iman, tauhid yang murni, akidah yang benar, berislam dengan benar, berislam dengan bimbingan sunnah, mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, ibadah di atas sunnah. Ini sebuah kewajiban harus tapi tidak hanya itu. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk juga istiqomah di atasnya. Tummastaqim. istiqomah setelah itu. Dan ini yang paling berat. Ini yang paling susah. Karena istiqomah itu setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan. Istiqomah itu pada tiap-tiap ilmu, tiap-tiap amal, tiap-tiap ibadah. Pada tiap-tiap gerak-gerik kita. Dituntut pada masing-masingnya istiqomah di atas iman. Istiqomah al haq. Ini yang berat. Namun inilah perjuangan kita sebagai seorang muslim. Dengan keistiqomahan, apa yang dia dambakan akan diraih. Ketika dia beriman, ketika dia bertauhid, ketika dia berakidah dengan, dengan akidah yang benar, ketika dia berilmu syar'i, dia beramal saleh, ibadah dengan bimbingan sunnah, berdakwah dengan benar, dengan dakwah sunnah. Dia telah mengilmui dan mengamalkan Islam dengan benar, lalu istiqomah. Sekali lagi semua dambaan yang diharapkan di atas akan terpenuhi. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, menceritakan tentang orang-orang istiqamah keutamaan dan pahala besar bagi istiqamah Allah berfirman dalam surah Fussilat Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayat. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabbunallah. Rabb kami adalah Allah. Muslim, mukmin dia. Sama kayak ah, ah, Hazari. Kul amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah. mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Dia muslim. Dia mukmin. Dia punya iman. Dia punya tauhid. Dia punya akidah yang benar. Dia punya amal saleh. Dia punya ibadah di atas sunnah. Dia telah menerapkan Islam dengan bimbingan sunnah tadi. Allah mengatakan sumastakom Sama dengan sumastakim pada riwayat di atas. Beriman lalu kemudian beristiqomah. Maknanya luzumu taatillah. Dia senantiasa mentaati Allah dalam semua ucapannya, dalam semua perbuatannya. Dia mentaati Allah pada imannya, pada tauhidnya, pada akidahnya. Dia mentaati Allah pada dakwahnya, akhlaknya. Dan tentunya dia mentaati Allah pada ibadahnya. Itu istiqamah. Allah menerangkan keutamaan fadilah besar yang mereka raih dengan istiqamah ini. Allah menyatakan tatanazzalu alaihimul malaikah maka para malaikat akan turun temurun kepada mereka membawakan tasbih peneguhan membawakan bisyarah kabar gembira tasbihnya Allah takhafu wa la tahzanu Kalian jangan takut. Jangan sedih. Disebutkan dalam tafsirnya, jangan takut masa depan kamu. Di depan kamu. Di depan kamu ada bisyarah al-jannah. Wala tahzanu, kamu jangan sedih. Terkait yang di belakangmu, yang kamu tinggal, istrimu, anakmu, hartamu, keluarga kamu. Jangan khawatir. Allah yang akan mengurusi mereka. Peneguhan. Jangan takut, jangan sedih. Bisharahnya, kabar gembiranya, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan akan bergembira dengan jannah yang dijanjikan kepada kalian. Kalau kita melihat tafsir ayat ini, <clears throat> hampir semua ahlu tafsir memaknakan waktu turunnya para malaikat itu ketika sakratul maut. Ketika sakratul maut. Ketika orang ini yang masyhur dengan keisi komahannya ini sedang mengalami nazak sakratul maut. Detik-detik dia meninggalkan dunia. Detik-detik menjelang wafatnya. Ini jumhur mufassirin memanakan demikian. Maka dengan tafsir ini barakallahu fikum ayat ini menjelaskan kepada kita keutamaan orang istiqamah dia meraih husnul khatimah. Di akhir hayatnya, menjelang wafatnya, turun para malaikat, malaikat rahmah membawa tasbih, peneguhan. Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Di akhir hayatnya, menjelang dia menghembuskan nafas terakhirnya. Dikasih penguat. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Itu maknanya dia meraih husnul khatimah. Itu luar biasa. Di saat seperti itu sudah diberi janji di malam kiamat nanti bisa rabil jannah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika itu dikasih tasbih, peneguhan dan dikasih bisyarah kabar gembira dengan surga meraih dua-duanya. Husnul khatimah dapat. Di yaumul qiyamah meraih al-jannah dengan ayat ini. Itu untuk yang istiqomah di atas imannya. Ada tafsir yang kedua. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Ibnu Salih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin Mabul Siqamah terkait dengan ayat di atas Tafsir yang kedua ialah para malaikat tadi tasbih memberikan peneguhan pada masa hidup orang tadi. Yaitu inda syada'id ul masaib kibar. Ketika orang istiqomah tadi di masa hidupnya mengalami syadaid. Kondisi-kondisi yang tegang. Yang mencekam. Yang berat. Yang besar yang menimpa dirinya. Fitnah-fitnah besar. Wal masaibu kibar. Dan ketika dia diuji dengan berbagai macam musibah besar musibah pada dirinya, pada keluarganya, pada anaknya, pada hartanya. Dia mendapatkan ujian besar. Dikala itu, dia mendapatkan tasbih peneguhan. Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, jangan sedih. Itu tafsir yang kedua. Dan lama nih, tidak ada masalah ditafsirkan dengan dua tafsir di atas. dengan sama-sama keutamaan orang istiqomah. Dengan tafsir yang kedua ini menjelaskan kepada kita orang-orang yang istiqomah di atas imannya, di atas takwanya, di atas sunnah Rasul SAW. Semasa hidupnya, ini belum mengalami nazak. Semasa hidupnya, selalu dikokohkan hatinya diberi taufik oleh Allah diberi hidayah oleh Allah terbimbing dengan wal hidayah ketika mengalami ketika menghadapi berbagai macam situasi kondisi keadaan yang mencekam dia lalui dengan baik dia lalui dengan taufik Allah Terbimbing. Tidak menyimpang. Tidak sesat. Dan Allah yang ngasih hidayahnya. Allah yang memberikan taufiknya kepada dia. Itu maknanya di antara keutamaan orang yang istiqomah semasa hidupnya di atas sunnah sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya, selama dia di dunia ini selalu mendapatkan taufik minallah. Selalu diberi hidayah oleh Allah. Terbimbing langkahnya. Selamat dia di atas sunnah. Selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Bisa melalui berbagai macam ujian besar yang menimpa dia dalam kehidupannya dengan benar, dengan baik. Orangnya kokoh, orangnya tabah di atas iman. Itu semuanya taufik min Allah. Maka kalau dikumpulkan semua tafsir di atas, dia mendapatkan tiga keutamaan sekaligus. Keutamaan yang pertama semasa hidup. Orang-orang yang punya iman yang benar, punya akidah yang benar, punya tauhid yang murni, punya ilmu yang manfaat, punya amal yang saleh, namanya punya iman dengan makna yang luas tadi. Dan istiqomah. Yang kedua, dia istiqomah di atas. Meraih keutamaan semasa hidup menjadi orang yang selalu terbimbing. Orang yang selalu meraih taufik minallah Orang yang tabah di atas sunnah, kokoh di atas sunnah. Meskipun datang silih berganti berbagai macam fitnah besar, musibah besar, keadaan-keadaan yang genting yang mencekam, dia tabah, dia kokoh, terbimbing, meraih taufik minallah semata. Allah yang menguatkan dia, mengokohkan dia, menabahkan dia, dan membimbing dia. Ini fadilah besar. Tidak bisa diganti dengan apapun. Taufik minallah. Hidayah minallah semata. Di saat yang lainnya tumbang. Di saat yang lain terpelanting. Di saat yang lainnya bergeser. Berubah. Dia kokoh ala sunnah. Jika akan memang dia semasa hidupnya berjuang untuk isi komah yang kedua nanti ketika sakratul maut. Menjelang wafatnya Allah anugerahkan untuk dia husnul khatimah. Dikasih peneguhan tasbih ketika sakratul maut. Itu pahala yang sangat besar yang nggak mungkin dua sebarang orang. Ini penegasan bahwasanya dia adalah orang-orang yang mati di atas keislaman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang ketiga dia yaumul kiamah nanti puncak keutamaan, puncak fadilah yaitu al-jannah. Meraih al-jannah. Dan raihan al-jannah ini sebelum dia wafat, dia masih sakratul maut. Dia masih di dunia, belum masuk ke alam berikutnya sedang sakarat dapat dua keutamaan sekaligus. Tasbih wa bisyarah. Tasbih peneguhan meraih sesuatu khatimah di saat yang sama dapat bisyarah. Kabar gembira dengan al-jannah. Dijanjikan sebagai ahli jannah sebelum dia wafat. Ini yang dikatakan tadi dambaan setiap orang. Maka istiqomah ini perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat urgen. Perjuangan masing-masing kita. <clears throat> Bukan semata-mata kita beriman, tapi lebih daripada itu harus bisa menjaga iman ini, menjaga sunnah ini, istiqomah di atas. Ikhwanabidina azakumullah keistiqomahan ini lebih urgent lagi. Lebih harus diperjuangkan kembali. Manakala terjadi berbagai macam syadaitul wal masaib. Ketika seorang hamba menghadapi sebuah kondisi yang mencekam. Kondisi yang menegangkan, yang menakutkan. Syadidah perkara besar, musibah besar, bala besar, ujian besar. Minha al-fitan al-kathirah al-kathirah. Di antara kondisi yang menegangkan, yang mencekam, yang besar tadi adalah ketika dia menghadapi melalui berbagai macam fitnah, fitnah besar fitnah yang begitu banyak yang bertubi-tubi ujian bukan lagi ujian kehidupan dia tapi ujian tentang akidah dia ujian tentang prinsipnya dia ujian tentang agamanya dalam kondisi yang semacam ini istiqomah lebih dituntut istiqomah lebih harus diperjuangkan kalau tidak ya bakal terpelanting. Dikarenakan fitnahnya arusnya sangat deras. Fitnahnya begitu besar. Fitnahnya begitu banyak. Fitnahnya begitu gelap. Muslim. Begitu mencekam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggambarkan kepada kita dalam dalam sahih Muslim fitnah yang akan menimpa umat ini sebuah gambaran yang begitu tajam, yang begitu mengena. Kesimpulan yang untuk kita adalah dituntut untuk semangat beramal sekaligus pertahankan amal tadi, istiqomah. dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan." yusbihu ar المظلم mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi dunia. Yang artinya, hendaklah kalian bergegas beramal, bersegera beramal, berlomba-lomba untuk beramal, mendahului fitan, ragam fitnah. Fitan itu bentuk jamak dari fitnah itu. Berarti banyak fitnahnya hitanan, ragam fitnah yang samar, yang gak jelas. Karena kata-kata hitanan disebutkan dalam bentuk dengan tanda tanwin padanya. Berarti tidak nampak, tidak jelas, tidak semua orang bisa mengetahui. Fitnahnya banyak, fitnahnya beragam, fitnahnya nakiroh. Tidak jelas, susah diketahui. Belum menyatakan ta'il laylil mudlim. Fitnah-fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang gelap. Seperti potongan-potongan malam. Itu maknanya fitnahnya datang silih berganti. Satu fitnah muncul, selesai. Muncul fitnah baru, selesai. Terus begitu, kayak potongan-potongan. Penggalan-penggalan. Fitnah demi fitnah. Dan beliau menggambarkan dengan menyebut kata-kata malam. Yang namanya malam gelap. Sudah gelap dikasih sifat al-muzlim. Malamnya betul-betul gelap gulita. Menggambarkan fitnah yang begitu hitam. Hitam pekat. Gelap gulita. Pertanda susah untuk diketahui. Sedikit orang yang bisa mengenali. Banyak orang yang nggak paham ini fitnah. Dan digambarkan seperti kondisi malam. Potongan-potongan malam yang gelap. Yang namanya malam semakin malam semakin larut. Semakin larut semakin gelap. Semakin gelap semakin sepi. Semakin sunyi. Semakin mencekam dan semakin malam semakin banyak gentayangan-gentayangan dari roh-roh jahat atau orang-orang jahat. Seringkalinya operasinya di, uh, kapan? Di dini hari. Dukun-dukun, sihir-sihir kapan? Di, di dini hari. Maling-maling segala macam dini hari pada umumnya. Pada umumnya menggambarkan sebuah fitnah yang begitu besar, dahsyat, silih berganti, banyak, beragam, pekat, hitam, semakin lama semakin dahsyat dipertontonkan. Apalagi pembahasan pemahaman-pemahaman kufur. Jangan ditanya, liberalisme ini lagi menggila. Barakulahikum, pemahaman rafiullah, rafiullah ekstrim lagi menggeliat pemahaman sufia ekstrim ini dan semisal itu menggeliat mendunia bahkan menguasai apalagi dan terkait dengan masalah eh, agama-agama kufur di mana-mana penyimpangan demi penyimpangan, bid'ah demi bid'ah dengan berbagai macam bentuknya di mana-mana kelompok-kelompok firqah-firqah dalalah di mana-mana. Susah ngitung saking banyaknya. Itu di zaman Al-Barbahari rahimahullah. Beliau ini cucu murid Imam Ahmad rahimahullah. Banyak belajar dari murid Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, cucu murid Imam Ahmad Al-Barbahari. Itu pernah mensensus di bukunya Syarh Sunnah. Itu dari ribuan di masa beliau ribuan. Apalagi zaman sekarang ini dari mulai kelompok sesat yang gelondongan gede-gede sampai yang serpian-serpian pecahan-pecahan sangat banyak. Amaliyah-amaliyah bid'ah berserakan di mana-mana. Saya susah untuk lepas daripadanya. Nggak bisa lepas dari debu amaliyah-amaliyah menyimpang tadi. Nah begitu ya, pemahaman-pemahaman radikal di mana-mana. Barakalafikum. Belum lagi fitnah wanita, fitnah dunia, kedudukan, riasa, harta benda, fitnah anak dan segala macamnya. Di mana-mana. Ada fitnah ujian dalam bentuk al-furqah, perpecahan, ikhtilaf, perselisian di mana-mana. Artinya kita harus sadar diri, kita ini sekarang hidup di ayam fitnah, Di era penuh dengan fitnah tadi. Dan banyak dari kalangan umat Islam yang tidak menyadari itu fitnah. Bahkan mengejar fitnah tadi. Contoh fitnah namanya tahta. Fitnah jabatan. Dikejar banyak orang. Gimana? Rebutan. Padahal fitnah. Contoh fitnah harta. Harta benda. Harta benda. Orang rebutan dengan yang namanya harta benda. Jembatan. Mas dia banting tulang-tulang banting untuk mencari dunia. Mengorbankan agama, mengorbankan segala sesuatu yang penting mendapatkan yang namanya harta. Allahul musta'an. Maka tema ini Masya Allah termasuk tema yang sangat bagus untuk diangkat dan selalu diulang-ulang supaya menjadi sebuah terkir memberi peringatan kepada kita oh, jangan mau ilmu untuk kita untuk bahan muhasabah kita evaluasi kita supaya kita yang menginginkan keutamaan-keutamaan tadi selamat di dunia meraih husnul khatimah meraih jannah bisa mendapatkan. dan kiatnya banyak banget sangat banyak sekali saya sebutkan beberapa di antaranya sesuai dengan waktu yang tersedia para kawan. Dan yang insya Allah kita anggap penting untuk masing-masing kita. Yang pertama, ya, kiat yang pertama ialah al-ihtimamu bi islahil qalbi. Saya menggunakan bahasa umum Nanti di bawahnya banyak poin-poin berikutnya. Yang pertama ialah al ihtimam bi islahil qalbi. Kita harus punya perhatian khusus perhatian dengan upaya memperbaiki hati mensolehkan kalbu kalbu kita ini inti. Kalau kalbu kita ini soleh, dengan ilmu yang manfaat, dengan amal yang soleh, ikhlas di atas sunnah. Kalau kalbunya soleh, maka semua anggota badan soleh. Itu janji beliau SAW. Kalau kalbunya soleh, lalu ucapannya soleh, lalu anggota badannya soleh. Itu namanya jaminan keistikomahan. Semuanya akan soleh, akan baik. Belum menegaskan dalam hadis ala inna fil jasadi mudghatan. Ini dalam Bukhari Muslim dari sahabat Muhammad Al-Bashir. Semoga Allah meridainya. Ketahuilah pada jasad kita ada mudghah segumpal daging. Iza soluhat kalau sekupal daging ini solehah baik baiknya itu dengan iman yang benar, akidah yang benar, ilmunya manfaat, amal yang soleh. Soluhal jahadu kulluh. Kalau segumal daging itu solehah, maka semua badan akan soleh juga. Wa idha fasadat, tapi kalau rusak, maka rusak pula semua anggota badan. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu, kalbu kita, hati kita. Di sini tempatnya, ya. di sini. Ada muhimun jidat. Di sini dituntut untuk sangat perhatian kalau dengan bahasa lebih luas lagi, dengan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, pembersihan hati, perbaikan yang dalam hati ini. Kalau hatinya baik, badannya baik. Per, perbaiki hati kamu, nanti kamu akan berlanjut memperbaiki ucapan kamu, akan lanjut pada perbaikan anggota badan kamu perbaikan hati akan membawa kita perbaikan lahir kita. Islahul qalb. Di antara yang perlu diperhatikan terkait dengan apa yang ada dalam kalbu kita supaya kita selamat dari semua penyimpangan-penyimpangan dan selalu istiqomah adalah ikhlasun niyah. Ini Poin A. Yang harus kita jaga yaitu ikhlas niat, betul-betul mengikhlaskan niat dalam semua ucapan, dalam semua perbuatan, dalam semua amal. Ikhlaskan niat. Dengan makna yang umum yang begitu luas. Kalau terkait dengan masalah ubudiyah perkara ibadah, persembahkan ibadah ini hanya untuk Allah semata. Tidak ada syirik. Namanya tauhid. Terkait dengan tendensi ketika kamu beramal tujuan kamu beramal ini murni untuk meraih ridhonya Allah Ta'ala. Disebut dengan ihtisab. Engkau hanya berharap, mengharapkan ridhonya Allah. Mengharapkan pahala dari Allah semata. Bahasanya kita orang tulus. Nah gitu ya. Kan kena digabung, tulus, ikhlas. Ngerti gitu. Kalau yang pertama terkait dengan masalah tauhid, amalia kita harus dengan tauhid yang murni, tidak boleh ada syirik padanya. Entah syirik besar atau yang kecil. Terkait dengan yang memotivasi kita dalam beramal harus tulus. Apapun yang kita ucapkan, yang kita perbuat, yang kita amalkan, di samping harus benar di atas sunnah, harus tulus. Kita hanya mengharapkan ridhonya Allah. Kita hanya mengharapkan ajar, pahala min Allah. Bukan dunia, bukan tahta, bukan harta, bukan kemasyhuran, bukan kedudukan, bukan kepemimpinan, namanya riasa. Bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan duniawi, bukan nama baik, bukan pengikut, bukan sanjungan, bukan pujian, bukan hal-hal yang sifatnya duniawi. Tulus, ikhlas, ihtisabul ajr indallah. Ini sangat penting. Jangan sampai ada di hati kita ini riak. Kepengen dilihat sum'ah kepingin didengar. Jangan sampai ada di hati kita niatan yang merusak. Hubur riasah, ingin kedudukan, kepemimpinan, jabatan. Hubur syuhrah, kepingin masyhur, kemasyhuran, kepingin sanjungan, pujian. Jangan sampai ada. Ikhlas inilah kunci keselamatan. Barakallahu fikum. Kita mencermati sebuah hadis. Hadis ini betul-betul membuat para salafun saleh ketakutan. Apalagi yang selain mereka harus khawatir dengan ini semua. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dan ini lafadznya Al-Bukhari dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Innal 'abda Dan sungguh ada seorang hamba yang mengamalkan amalnya ahlul jannah dan dia termasuk ahlul nar. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung khatimahnya. Ini hadis ada asbabul wurud. Sebab munculnya hadis. Disebutkan juga dalam Bukhari Muslim. Ketika Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dan para sahabatnya berjihad berperang. Ada seseorang dari pasukan Muslimin ketika itu dia berperang dengan perang yang dahsyat. Berjihad dengan jihad yang dahsyat. Sampai viral Eh, viral di kalangan para mujahidin. Diperbincangkan di kem-kem mereka ketika jalan tersebut. Bulan, bulan, bulan, bulan, bulan. Artinya apa? Kehebatannya. Perangnya dia luar biasa. Dia telah membunuh banyak orang dari musuh-musuh yang ada. Maka nah, namanya viral. Gitu ya. Menjadi bahan perbincangan. Wah luar biasa fulan, fulan, fulan. Di semua kem yang ada fulan, fulan, fulan, fulan. Sampailah ke telinganya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Innahu min ahli nar. Sesungguhnya dia termasuk ahli neraka. Kaget para sahabat. Termasuk ahli nar. Dengan amal yang seperti ini. Maka ada salah seorang mengatakan, Anabi, ah, saya akan mengecek keadaan orang ini. Pada suatu pertempuran, yang lagi sial tersebut tampil, dibuntuti oleh satu orang lagi. Betul. Uh, dia dahsyat perangnya itu. Wah, dia ngelawan semua orang, dia merangsek ke pasukan-pasukan musuh perang dengan hebat. Lalu laki-laki yang viral ini terluka. Semakin banyak lukanya. Lukanya parah. Tidak mampu lagi tegak untuk berperang. Di situasi seperti ini, yang dari buntuti terbelalak kaget. Ini dari redaksinya ya. Saya membawakan dengan cerita gitu. Tidak ada bahasa kayak gini dalam hadis. Jadi saya bawakan hadis palsu lagi. Ini saya membawakan dengan versi saya bil Kaget dia. Dalam kondisi yang seperti itu laki-laki tadi menegakkan pedangnya dia langsung mengangkat badannya dan merobohkan badannya persis di atas pedang tadi menancap di dadanya alias alias bunuh diri. Mati. Laki-laki yang terlembut langsung pergi menuju beliau SAW dan mengatakan asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi engkau dari Rasulullah SAW. Wa madzak apa itu? Fulan. Laki-laki yang tadi kau kata kami ahli ceritakan semua tadi itu sampai dia bunuh diri. Maka beliau mengatakan riwayat yang tadi saya bacakan. Dalam lafaz yang lain belum menjelaskan wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah fi ma yabdu linnas wa Sungguh ada seseorang yang mengamalkan dengan amalnya ahli jannah yang nampak pada orang lain. Ada kata-kata ini. Dan dia termasuk ahlun na'am. jika ada yang bersabdakan pada itu peristiwa beliau mengatakan allaha yu'ayyidu hadad din bil fajir. Sungguh Allah terkadang membela agama ini dengan sosok laki-laki yang fasik yang fajir. Orangnya fasik, orangnya fajir, jelek. Tapi dengan dia agama menang. Perang banyak musuh yang terbantai, tapi dia fajir. Menangnya untuk kaum muslimin, fasiknya untuk sang pelaku. Yang menjadi pembahasan kita adalah kenapa? Iya. Kenapa seseorang yang zahirnya mengamalkan amalnya ahlul jannah, kenapa kok di akhir hayatnya menyimpang? Di akhir hayatnya mengerjakan amal-amal ahlunar berujung kepada suul khatimah. Ini kenapa? Ini yang mau saya sampaikan kepada Anda. al hafib Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam bukunya Jami' Al-Ulum Al-Hikam ketika menerangkan hadis di atas Beliau berbicara tentang masalah su'ul khatimah. Kenapa seseorang yang selama ini yang zahirnya itu masya Allah saleh kok ternyata di ujung hayatnya berbalik terpelanting oleng bergeser lalu mengamalkan amalnya halunar su'ul khatimah. Saya menjelaskan. Ah. khatimatus su' takunu bisababi dasisatin batinatin lil abdi su'ul khatimah khatimah yang jelek itu terjadi dengan sebab adanya sebuah dasisatin batinah dasisa itu sesuatu yang menyusup yang menyusup, Artinya apa? Tidak bisa kamu rasakan. Tidak kelihatan. Namanya penyusup-penyusup. Dan dia batinah. Ada penyusup-penyusup batin di hati kamu. La yattali'u nas yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang atau semua orang. Yang tahu hanya Allah Ta'ala. Imma min jihati amalin sayyi'in wa dzalik. Bisa jadi dari sisi amal yang jelek. Yang dia kerjakan tersembunyi, gak ada yang tahu. Wa nahwi dzalik dan yang semisal itu. Jangan lupa riak itu amal jelek. Bahkan dia syirik asgar. Sum'ah itu amal jelek dan syirik asghar. Niatan-niatan yang jelek itu amal sayyi. Dan itu di mana tempatnya? Di hati. satun batina Penyusup, penyusup yang begitu samar, yang batin di hati kamu. Belum menegaskan fatil kal khaslatul khafiyatu pujibu su'al khatimati indal maut perangai perangai jelek yang samar tadi itu itulah yang mengakibatkan adanya su'al khatimah ketika kematian hati-hati hati-hati ini yang dimaksud ini warning Para salaf ketika mendengarkan riwayat ini ketakutan. Sangat takut, sangat khawatir. Ini menimpa diri mereka. Sehingga tidak tidak heran. Nah, dinukilkan dari kalangan salafun salih. khafunan nifak ala nafsi. Mereka sangat khawatir terjangkiti penyakit nifak dalam jiwa mereka. Zohirnya baik, hatinya jelek. Zahirnya soleh, niatan batinnya jelek. Nifak. Itu kemunafikan. Bahkan mengkhawatirkan nifakun afwar. Nifak-nifak yang kecil yang belum mengeluarkan dia dari Islam. Nifak afwar. khawatir dengan nifak yang kecil ini nanti terus menyeret dia kepada nifakul akbar nifak yang paling besar naudzubillah zendakah kezindikan dan buta dari Islam itu kenapa salafun saleh sangat-sangat khawatir dengan yang namanya ria dengan yang namanya sum'ah dengan yang namanya ujub dengan yang namanya penyakit hati itu antaranya karena penyakit-penyakit hati ini membuat orang yang sudah berjuang beramal saleh oleng di ujungnya, di ujungnya. Kalau oleng di bagian awal, dia masih bisa berusaha bangkit. Dia oleng di bagian tengah, masih bisa berusaha bangkit mengevaluasi. Yang repot, yang mengerikan, olengnya di mana? Di ujung safarnya, di ujung kehidupannya. nggak sempat evaluasi, nggak sempat introspeksi diri, nggak sempat untuk perbaikan lagi. Di ujung tanpa dia sadari penyakit yang penyusup-penyusup batin tadi muncul. Efek negatifnya muncul di ujung jalan. Dia berharap meraih al-jannah. Oleh langsung final. Naudzubillah. Dia oleh harapannya husul khatimah, tapi suul khatimah. Langsung mati dia. Naudzubillah. Ada sebuah pernyataan dari Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Ini juga menjadi bahan evaluasi kita. Kata Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, "Innama yata'atharu fi tariqi man lam yukhlis amalahu lillah." innama yata'assaru fi tariqi man lam yukhlis amalahu lillah. Sesungguhnya yang tergelincir jalan hanyalah orang-orang yang tidak mengikhlaskan amalnya lillahi ta'ala. Ini kalau dibahasakan bahasanya orang tua, bahasanya orang yang mujarab. Yang sudah berpengalaman melihat kondisi orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah Taala. Kalau orangnya dari sononya bobrok, jelek ya istantes lah ya. Dia ya bakal ya bakal suul khotimah dia dari awal dari mulai awal tengah sampai akhir jelek. Yang jadi masalah itu orang-orang yang masya Allah bahannya bagus. Ini yang mengkhawatirkan. Barakallahu fikum. Jadi ketika mendapati ada orang yang semacam ini, satu faedah penting kita yang kita ambil berarti nggak ikhlas. Berarti kurang keikhlasannya. Berarti ada niatan-niatan jelek yang ada dalam kalbunya. Yang tahu hanya Allah Ta'ala. Allah bongkar kapan? Menjelang wafatnya. Maka ini yang menjadikan kita lebih bersemangat untuk islahul qalbi. Perbaiki hati. Cara pertama dengan jalan ikhlasun niyah, perbaiki niat. Yang ikhlas niatnya dalam mengerjakan apapun persembahkan itu untuk Allah semata yang tulus kita hanya meraih ridha mengharapkan ridhonya Allah mengharapkan jannah mengharapkan fadilah fadilah memang dijanjikan untuk sebuah amal tertentu ketika talabul ilmi ngaji taklim menimba ilmu agama yang ikhlas jangan punya niatan-niatan duniawi Ketika kita beramal soleh yang ikhlas, apapun amal kita, apapun ibadah kita, apapun amal ketaatan yang kita lakukan di atas sunnah, jangan lupa yang ikhlas. Kita hanya meraih ridhonya Allah, al-jannah dan fadilah yang dicantumkan. Yang ikhlas. Kita berdakwah yang ikhlas. Kita menyebarkan ilmu yang ikhlas kita mengajarkan ilmu atau sunnah tengah-tengah umat yang ikhlas. Atau merintis tarbiyah yang ikhlas. Atau merintis sebuah ma'had ilmi yang ikhlas. Kamu merintis sebuah dakwah yang ikhlas. Kamu menjalankan sebuah dakwah ilallah yang ikhlas. Kamu berubah Islamiyah yang ikhlas. Kamu mau bersatu di atas sunnah juga yang ikhlas bersahabat yang ikhlas, berteman yang ikhlas, berakhlak yang ikhlas, beradab yang ikhlas, semuanya harus ikhlas niat. Tulus ikhlas. Barakallahu fikum. Hati-hati ya. <clears throat> Ini nanti uh, penentuannya di akhir. Di akhir. Orang yang mengkhlis berjuang untuk menjaga niatnya, mengikhlaskan niatnya. Dihilangkan semua hal-hal yang merusak niat. Insya Allah di akhir hayatnya akan kelihatan. Allah akan berikan anugerah kepada dia. Wassalamualaikum. Ketika muncul berbagai macam tendensi pribadi, tendensi duniawi, Bahkan menjual agama untuk urusan duniawi. Hati-hati. Bisa jadi saat-saat ini engkau merasa nyaman, merasa aman, merasa tenang. Merasa kamu yang paling tinggi, kamu Masya Allah dimuliakan, dihormati. Kamu Masya Allah diaplus, Masya Allah viral, Masya Allah masyhur, Masya Allah mendapatkan nama baik, Masya Allah, Masya Allah. Tapi jangan lupa, ketika ada dasisatun batinatun ada dasisah tersembunyi di balik hati yang rusak di ujungnya nanti adalah soal hati dan itu lebih menyakitkan itu lebih mengerikan dikarenakan tidak punya waktu tidak punya celah untuk perbaikan kembali Allahul Musta'an nah juga ucapan sebagian salaf Ma adallallahu man adalla. Illa lidasisatin kanat fi qalbih. Yudhuruha Allah Ta'ala yubtiha matasya. Tidaklah Allah menyesatkan orang-orang yang Allah sesatkan. Melainkan dikarenakan adanya sebuah dasisah tadi. Penyusup-penyusup jelek di kalb. Allah akan tampakkan itu semua, Allah akan bongkar itu semua kapan perlu menghendaki. Ini yang mengerikan. Tersi, tersibak semuanya nanti, tersingkap semuanya nanti, terbongkar semuanya nanti. Ternyata fulan jelek, fulan demikian dan dia tidak menyadari. Ujungnya suul khatimah. Nauzubillah. Ikhlaskan niat. Barakallahu fikum. <clears throat> Yang kedua, yang perlu diperhatikan terkait dengan bab kalbu ini, islahul qalbi ialah as-sidq. as sidq Jujur. jujur itu ialah kesesuaian ucapan dan perbuatan dengan yang dalam hati. Itu namanya jujur. Yang kamu ucapkan sesuai dengan yang kamu perbuat. Dan semua itu sesuai dengan yang ada dalam hati. Itu namanya jujur. Sebagian ulama ketika menafsirkan keikhlasan, ikhlas dimanakan dengan makna seperti ini. Sehingga ikhlas dan jujur ada kaitannya. Maka saya sebutkan sekalian. Sidqun, jujur. Dalam semua ucapan kita, dalam semua tindakan kita, dalam semua amaliah kita, semuanya harus sama dengan yang ada dalam hati. Itu namanya jujur. Barakallahu dan ini sifatnya kaum mukminin. Lawan daripada jujur ialah nifak. Kemunafikan. Lawan daripada jujur ialah dusta. Dusta dan nifak itu saudara kembar. Saudara kandung barakallahu fikum. Ya, al-kadzib yang namanya dusta asasun nifak, asas kemunafikan. Munafik itu tidak jujur karena ucapannya lain dengan hatinya, perbuatannya lain lain dengan hatinya. Kerip Itu dusta, tidak jujur dia. Jujurlah. Dalam semuanya ketika antum berucap bertutur kata yang jujur, jangan pernah bohong. Jangan pernah goro, jangan suka bohongi orang. Dalam beragama, jujur sesuai dengan yang dibimbingkan dalam Islam, Alkitab, Sunnah dengan pemahaman salaf. Kamu ucapkan, kamu yakini, kamu perbuat. Jujur dalam semua hal. Jujur ketika bersama dengan Allah Ta'ala. Jujur ketika bersama Rasulullah SAW. Jujur dalam beragama. Jujur dalam berinteraksi. Dalam semua hal, jujur yang kamu ucapkan, yang kamu perbuat sama dengan yang di hati kamu. Jujur ini meniadakan dusta. Jujur ini meniadakan nifak. Jujur ini meniadakan makar. Jujur ini meniadakan tipu muslihat, tipu daya, rekayasa, kamuflase, permainan, dan segala macamnya yang intinya tidak ada kejujuran padanya. Jujurlah. Jujur merupakan ketakwaan. Jujur merupakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'aswati. Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Beriman, bertakwa, jujur dan bersama dengan orang yang jujur. Barakallahu Ikhwan sikap jujur inilah yang akan menyelamatkan seorang hamba dari berbagai macam fitnah-fitnah besar yang melanda. Mungkin orang lain yang memandang kamu, kamu akan dicemooh. Oh. Polos banget. Gitu mungkin. Polos banget ini orang jujurnya gitu. Dengan bahasa merendahkan gitu loh. Polos sih. Eh. Gitu. Nggak polos. Jujur tuh nggak polos. Polos kan kayak orang bohong kan. Oh enggak. Dialah ilmin. Dia di atas ilmu. Tahu dia dan Allah yakin, dia keyakinan dia. Ini demikian yang nyata, yang real. Ucapan saya harus begini, tindakan saya harus begini. Ini bimbingan syariatnya. Hatiku juga harus seperti itu. Jujur. Ini yang menyelamatkan. Dalilnya adalah kisahnya Ka'ab bin Malik. Semoga Allah meridhai beliau dan para sahabat yang lain yang tidak ikut perang tabuk. Ini bisa panjang kalau saya bahkan cerita dari, dari awal ya. Penggalannya saja, kan gitu ya. <clears throat> Beliau bertiga ini kan tidak ikut perang tabuk. Barakallahu itu Ketika Nabi kita Muhammad SAW pulang dari Tabuk, Orang-orang munafikin datang silih berganti menyampaikan berjuta alasan. Nah gitu. ada mana dah. sudah pergi, sudah pergi, sudah pergi. Terima cara akhirnya alasan mereka. Begitu datang Ka'ab bin Malik semoga Allah meridhai dan dua orang sahabat yang lain tidak punya alasan. Jujur apa adanya. Tidak punya alasan. Jujur apa adanya. Tidak berangkat ke perang tabuk itu tidak punya alasan. Tidak berangkat ke perang tabuk nggak punya uzur. Ngomong apa adanya. Saya nggak berangkat, nggak punya uzur ya Rasulullah. Itu kan kalau bahasanya itu kan ojo oh, polos-polos. Nah ya, kok polos banget sih? nggak punya, udah cari banyak alasan kan enak tuh. Harusnya kan ngasih umur terobosir kepada mereka kan selesai ya urusan. Kan gitu ya. Tapi kan dusta tuh kalau munafikin. Kan alasan-alasan bohong semua itu. Dia ya ada-ada, rekayasa, tipu daya, tipu musuhan, makar, kalau munafikin. tidak Apa alasan kamu? Tidak ada. Rasul mengatakan, "Amma hadza faqad sadaq." Yang ini jujur tidak punya alasan. Pergi sana sampai Allah yang memutuskan perkara Satu poin penting mau saya mau, mau saya kasih faedahnya. Orang yang jujur itu seringkalinya harus diuji kejujurannya. Dan ujiannya itu berat, besar. Kalau dia nggak kuat, hilang jujurnya. Sebagaimana Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat yang lainnya ketika mengatakan jujur dan punya alasan. Apa ujiannya? Diboikot, dihajar, diboikot oleh beliau dan semua sahabat ketika itu. Berapa lama? 50 hari, 50 malam sampai turun ayat yang menerangkan mereka bukan munafik. Allah menerima taubatnya mereka. Atau baca kisahnya itu kondisi yang betul-betul sangat-sangat memilukan yang dialami oleh Ka'ab bin Malik. diboykot oleh orang yang paling dia cintai. diboykot oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat yang lainnya itu menyakitkan. Kalau yang pergi orang-orang awal munas, enteng aja bagi antum. Nanti kalau yang memboikot kamu, Rasul dan para sahabatnya. Ya Allah ya Rabbi, itu kayak kiamat itu. Sudah seperti ditingkatkan lagi boikotnya. Tidak dikasih salam. Salam, nggak dijawab salamnya. Nggak diajak ngomong. Tambah sempit. Ditingkatkan lagi. Para istrinya suruh pulang ke orang tuanya masing-masing. Bayangkan. Dan betul-betul mereka bertiga orang yang sholat jujur. Tidak kemudian, waduh, sanksinya kok abot banget ya kejem banget sama kita orang masa nggak perang sekali aja begini kan bukan sebelumnya kan udah banyak perang masa sekali aja nggak berangkat begini kan kejem banget sama kita orang ini semangat nggak punya hati sudahlah sudahlah kan kita tanya ke dia lompat pagar ke sebelah kan gitu nggak kuat dengan sanksi sosial tadi itu Terdengar ini berita kepada Malik Hasan Romawi. Kirim surat. Kami mendengar teman kamu ini Muhammad berlaku kasar pada kamu. Ke sini. Ayo kepada kami. Kami akan muliakan kamu. Enak. Diminum lah itu. Di zaman sekarang yang mending pindah. Yo. Kon sama bolo-bolo musuh. Antum di boycott Antum gak diterima. Ya sini, sama kita orang ini. Ya. Saya sotik. Langsung dirobek itu suratnya. Tambah bikin kacau. Sudah, sudah kejujuran. Ayah beliau di rumah. Dalam kondisi yang sempit. Sangat datanya. Ketika jujur telah terbukti. Baru Allah turunkan ayat yang menjelaskan mereka bukan munafikin dan mereka adalah uh, mereka diterima taubatnya Allah Taala. Ini kata para ulama buah kejujuran. Mereka mengatakan asidku munjad. Jujur itu menyelamatkan. Dan oleh Ka'ab bin Malik semoga Allah meridhoinya. Situasi jujur ini dianggap oleh beliau sebuah kenikmatan yang paling besar setelah keislaman dia. Dengan dalam riwayat di akhir di akhir kisahnya. Aku tidak pernah merasakan sebuah kenikmatan yang lebih besar semenjak Allah kasih anugerahku iman dan Islam. Melebihi kenikmatan aku jujur di hadapan Rasul ketika itu. Kalau tidak, aku tidak jujur kala itu, aku akan binasa bersama dengan yang binasa-binasa itu. Jadi kaum munafik. Pasirku muncat Tapi ingat, perlu perlu perjuangan. Antum mungkin akan dicaci maki, dicemooh, diintimidasi, diteror dan segala macamnya. waktu akan dihinakan, direndahkan, diolok-olok, dijatuhkan kehormatan kamu. Nah, itu Kalau kamu niatnya adalah ridhonya Allah Ta'ala, lebih besar. Ini yang nyata. Ucapan ini yang hak. Tindakan ini yang hak. Hatiku nggak mungkin beda dengan itu. Hatiku sama dengan ini. Maka saya menyatakan kata-kata hak ini. Saya melakukan tindakan yang hak ini. Dan hati saya meyakini Ya resikonya panjang. Tadi itu poin-poinnya. Tetap apa? Jujurlah, jujurlah. Sebentar lagi tidak bakal lama. Akan tersibak semua tadi itu. Antum selamat yang lain menyimpang. Kamu selamat, yang lainnya binasa. Keistiqomahan terjaga, terbimbing di atas sunnah. Tidak terpelanting dalam berbagai macam arus penyimpangan-penyimpangan dan fitnah. Selamat antum dengan jujurnya tadi. Dan dia kiamah nanti sikap jujur inilah yang manfaat untuk kamu. Hada yaumu fausadu sadiqina sidquhum. Inilah hari di mana akan bermanfaat bagi orang-orang yang jujur sikap jujurnya mereka selama ini. Jumlah kiamat nanti, surga menanti Anda. Antum kepingin sanjungan orang atau kepingin surga? al ya Antum kepingin pendudukan, posisi, uh, diupload, dimuliakan, diviralkan di dunia ini atau ke surga? Meraih surga. Dan jangan lupa, meraih semua tapi dengan kedustaan. Bukan dengan cara yang jujur, dengan dusta, dengan kemunafikan, dengan makar, tipu daya, tipu muslihat. Itu sebenarnya fata morgana. Sebenarnya akan ter terbongkar susahnya susahnya kamu. Akan terbongkar nifaknya kamu. Terbongkar makarnya kamu. Al-Ghazib hablu qasir. Dusta pendek talinya itu. Pendek tali. Dan setelah itu kamu akan jatuh di hadapan semua orang. Dan yang lebih mengerikan lagi, kamu tidak akan mendapatkan hidayah. Minallah. Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab. Ingat, inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab. Allah tidak akan memberikan hidayah. Tidak akan memberi hidayah kepada orang yang musrif, yang israf, yang hulu, melampaui batas, dan yang pendusta. Hati-hati. Mungkin sekarang kamu Masya Allah di atas, lulukan hati-hati. Sebentar lagi kamu akan jatuh. Kamu akan terbongkar. Kezibnya kamu. Isrofnya kamu. Gak ada hikaya. Kamu akan disimpangkan, disesatkan. Alhamdulillah. Dan dia menukiamah nanti lebih mengerikan keadaan. Maka orang yang akil, yang cerdas, tidak bakal mau memilih hal-hal yang duniawi, duniawi, fata morgana mengorbankan agama, mengorbankan prinsip, memiliki kiamah, terpuruk. Orang yang cerdas, dia akan memilih sebuah perjuangan, tapi dengan jujur, dengan tulus. Sidukun fi qawlih, jujur pada ucapannya, pada perbuatannya, pada akidahnya, pada hatinya, pada semuanya. Meskipun penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Tapi indah pada masanya. Akibat baik dia terima. orang yang tahu murah cucu. Yang menghormati dia bukan semata-mata makhluk yang Allah Ta'ala tapi dimuliakan dalam Islam dan di kiamah nanti mereka lah orang yang beruntung dengan al-jannah pilihlah ridhonya Allah pilihlah hidayah atau taufik di dunia dengan jujur dengan sikap jujur pilih al-jannah dengan sikap jujur Barakallahu fikum tapi ingat ya perlu pengorbanan besar perjuangan yang besar untuk bisa kokoh dalam kejujuran. Tapi ini bermanfaat Ini poin kedua yang perlu kita perbaiki pada hati kita. Islahul qalbi. Perbaiki hati kita dengan keikhlasan dan dengan kejujuran. Terutama di ayam fitnah, di masa-masa fitnah, dan ketika fitnah, fitnah melanda di masa kita. Ikhlaskan niat dalam semua hal. Jujur dalam semua hal. Insya Allah Allah yang akan memberikan bimbingan kepada kita semua. Barakallahu selebihnya umum perbaikan hati dengan iman yang benar, akidah yang benar, ilmu yang manfaat, amal yang soleh. Perbaiki hati. Sabarnya, syukurnya, istighfarnya, tawakalnya, takut hanya kepada Allah. Semua amal-amal hati perbaiki ini semua. Ini paling menentukan barakallahu fikum. Semoga manfaat dan Insya Allah teruskan kembali pada zuhur nanti poin-poin berikutnya ya tentu bisa isi qawah ala sunnah daya berfitnah barakallahu fikum jam 12 kurang 20 nah, apa ya saya lebihkan 10 menit tadi kan mulainya kan 10 10 10 ya gitu ya alhamdulillah teruskan lagi pada zuhur langsung apa gimana tadi gimana pengumumannya zuhur langsung Oh jam satu. apa-apa kuat. Anak khawatir ini mesin lagi panas. Terus berhenti, nanti naikkannya lagi nggak muncul lagi, nggak apa? Hah? Aman. Kalau langsung berhul salat, lanjut, itu mesin masih panas. Wah gitu masih panas. Atau jam satu? Yang mana? Oh jam satu, ya her. Ala Sementara cukup. Alhamdulillahirobbilalamin. pengen langsung lagi panas terus bentar lanjut lagi